بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lalu kita telah sampai pembangunan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga tentang disyariatkan azan. Yaitu disyariatkan azan pada tahun 1 Hijriyah. Yang mana disyariatkan azan ini melalui mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Jadi waktu itu para sahabat bingung. Enaknya untuk tanda sholat pakai apa? apa pakai asap. Kalau ada asap berarti waktunya sholat atau pakai lonceng atau pakai trompet dan yang lain-lainnya. Akhirnya ternyata sahabat ini Abdullah bin Zaid radhiyallahu taalaanhu mimpi. Mimpi diajarkan supaya panggilan sholat itu dengan adan adan yang kita kenal sekarang ini Allahu akbar Allahu akbar sampai terakhirnya la ilaha illallah kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian mimpi ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyuruh sahabat Bilal yang azan. Karena sahabat Bilal suaranya lebih merdu. Lebih merdu, lebih kuat dan lebih enak didengarnya. Tatkala mendengar azan ini, sahabat Umar radhiyallahu taala juga datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan bahwa saya juga bermimpi sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid. Jadi ternyata yang mimpi juga sahabat sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala Ini syariat azan. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau kita lihat azan itu kalimat-kalimat thayyibah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Adzan. Kalimat-kalimat thayyibah kalau kita lihat ya. Takbir, kemudian dua kalimat syahadat, kemudian panggilan hayya 'alas salah, mari salat. Hayya 'alal falah, mali menuju kemenangan. Kemudian takbir lagi dan ditutup dengan kalimat tayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Adhan ini luar biasa. Syaitan kalau dengar adhan itu lari terbirit-birit dan maaf-maaf, maaf-maaf ya. Ini hadisnya soheh sambil terkentut-kentut dengan suara yang keras sehingga dia tidak mendengar adan. Jadi lari kencang, kentut dengan mengeluarkan suara yang keras, durot. Di dalam bahasa Arab, maaf-maaf, kentut itu ada dua macam. Ada yang bersuara dan ada yang tanpa suara. Kalau yang bersuara namanya durot. Kalau yang tanpa suara namanya fusak. Bahasa Indonesia ada enggak? Sama aja yang bersuara dan yang tidak bersuara. Kalau ini tidak, kalau durot itu pakai suara. Kalau fusa tanpa suara, tapi ada bau. Nah, ini setan mengeluarkan suara keras sehingga tidak terdengar adan. Maka dari itu, di antara cara merukyah orang yang kena setan, kesurupan, kemasukan jin, diganggu, itu di antara cara merukyahnya itu diadani. Ini kaset-kaset ruqyah itu di Arab Saudi sana banyak kaset-kaset ruqyah ya dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, kaset ruqyah, CD-CD ruqyah. Itu di sana selalu ada azan. Jadi meruqyah itu dengan azan. Dengan harapan nanti kalau memang dia diganggu jin setan nanti setannya lari dengar azan itu, takut. Azan. Demikian pula kalau anak kecil baru lahir itu disunahkan azan. Memang hadis yang menyatakan adzan telinga kanan, koma telinga kiri itu doaif. Adzan telinga kanan, koma telinga kiri doaif. Tapi kalau adzan saja sahih. Walaupun ada yang mendhaifkan silahkan, silahkan pendapat dia. Tapi yang jelas para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama kibar, Ibnul Qayyim dan yang lain-lainnya mensahihkan. Bahkan sangat menganjurkan kalau ada bayi lahir diadani. Telinga kanan kiri sama saja. Pokoknya adan diadani. Karena ini kalimat-kalimat toibah. Yang mana anak itu ketika lahir nangis. Itu disebutkan dalam hadis Karena perutnya itu dipencet oleh setan. Jadi perlu diadani. Jadi dia dengar kalimat toibah. Kemudian juga ketika dia baru lahir ke dunia. Mendengar kalimat toibah merosap dalam jiwanya. Kalimat-kalimat toibah itu. Diadani. Kemudian juga kalau ada adan kita dianjurkan mengikuti jawabannya azan, menjawab azan ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا Itu jawaban setelah asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jarang dipraktekkan ya. Jadi di samping kita menjawab seperti yang diucapkan imam setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ada tambahannya lagi. Wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah atau wahdahu la syarikala. Kemudian kita tambahi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abiyya. Ini bukan dibaca setelah adzan tapi ketika tasyahud, ketika syahadat ini. Itu ada di Hisnul Muslim. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka jawaban kita masing-masing adalah la haula la quwata illa billah. Jadi kita akan diajak salat, diajak menang dengan salat, maka kita menjawab tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula la quwata illa billah. Kemudian kalau subuh As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan jawabannya wa barirta, bukan wa barorta ya, wa barirta. Ada pendapat yang mengatakan jawabannya adalah ya as-salatu khairu minan naum. Dan pendapat terakhir inilah yang benar. Jadi kalau sodak tawabah itu hadisnya dhaif, la haula wala quwata illa billah tidak ada. Tidak ada malah riwayatnya. Yang ada malah ini. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kamu dengar muadzin adzan, ucapkan seperti yang diucapkan dia. Kecuali hayya ala shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Yang lainnya sama. Jadi yang benar as-salatu khairum minan naum, jawabannya adalah as-salatu khairum minan naum. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sama persis. As-salatu khair minan naum. As-salatu khair minan naum di sini dengan di Arab Saudi itu beda. Ini ada sebuah cerita ya. Buat cerita ini agak lucu. Tapi masuk akal juga. Ada seorang itu bertanya-tanya kepada gurunya, Pak Guru, waktu haji dan umroh. Kenapa masjid-masjid itu di Arab Saudi kok rame? Kok banyak yang hadir sholatnya? Subuh juga banyak yang hadir. Dan memang di Arab Saudi terus terang saja masjid-masjid itu makmur. Makmur masjid. Lima waktu itu makmur. Bahkan kalau datang waktu adan toko-toko suruh tutup, suruh ke masjid semuanya. Makmur masjid. Dan mungkin inilah sebab mereka ditolong oleh Allah. Karena makmur masjid. Makmur. Kemudian mereka juga loman untuk bantu orang itu. Iftar so'im, buka puasa, haji, umroh. Luar biasa lomannya. Mungkin ini yang menyebabkan Allah menolong mereka. Lalu orang Indonesia tanya, kenapa di Arab Saudi ini kok masjid-masjid makmur sholat subuh? Kalau di kita di Indonesia kenapa sholat subuhnya kok sedikit yang sholat? Masjid Andur Masya Allah ya, banyak sampai berapa sof? Tiga sof, lima sof Masya Allah. Tapi sebagian masjid yang lainnya kalau subuh, sepi. Apa jawabannya gurunya? Jawabannya lucu tapi masuk akal. Karena di Arab Saudi itu kalau as-salatu khairu minan itu pendek. As-salatu khairum minan naum. Ya. Naumnya tidurnya itu pendek. Berarti kita as-salatu khairum minan naum. Tidurnya panjang. Jadi yang dengar malah tidur semuanya. Di sana kan gitu dengarkan as-salatu khairum minan naum. Wallahu a'lam ya. Adan. Kemudian setelah kita jawab adan, kita disunahkan pula bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, lalu berdoa dengan doa yang diajarkan beliau, yang mana doa ini fadilahnya luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mendengarkan adan, kita jawab seperti ucapan adan, lalu kita berdoa itu, kata Rasulullah, illa halat lahu syafaati yaumal kiamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti. Yaitu Allah Akbar wa la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Itu dan doa ini mustajab. Jadi kita mengakui kepada Allah bahwa kita akan menjawab adzan ini lalu kita juga memintakan kepada Rasulullah al-wasilah wal fadilah, kedudukan yang sangat tinggi. Itu syafaat hari kiamat nanti syafaatul udhma. Kita pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang yang mendengar adzan harus ke masjid. Yang mendengar adzan harus ke masjid. Ini para ulama mengatakan mendengar adan, ya. Man sami'al muadzin fal yujib atau fal yatihi. Pada siapa mendengar adan maka hendaklah jawab atau datang ke tempatnya adan itu. Para ulama mengatakan ini kalau muadzin itu adan dengan suaranya yang asli. Suara yang asli, suaranya yang keras dan bangunannya pun bangunan-bangunan yang seperti zaman Nabi dulu. Kira-kira berapa meter itu? Kalau istilah kita sekarang satu kampung, satu kampung ya wajib wajib ke masjid semuanya. Adapun kalau jauh tempatnya maka tidak wajib ke masjid. Tapi tetap jamaah. Jamaah entah di rumah atau di tempat lain. Karena di sini kata-katanya man sami'al man sami'an nida, mendengar adan, mendengar muadzin dengan suara yang asli. Karena zaman Nabi dulu tidak ada pengeras suara. Tapi di kita sekarang tiap-tiap kampung ada masjidnya. Berarti mereka dengar adzan semuanya, walaupun dengan suara yang asli wajib datang ke masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat ini datang ke Rasulullah mohon keringanan supaya diizinkan sholat di rumahnya. Sambil mengutarakan odur-odurnya alasan-alasannya dan dikumpulkan semua riwayat itu oleh Dr. Fadl Ilahi dalam kitabnya Ahamiyatu Salatil Jamaah. Itu di antara udurnya beliau buta. Kemudian yang kedua tidak ada penuntun setia. Yang ketiga rumahnya jauh dari masjid. Yang keempat antara rumahnya dengan masjid banyak pohon-pohonan. Sehingga khawatir kalau jalan nanti nabrak pohon itu. Kemudian di Madinah banyak berkeliaran binatang buas, anjing, serigala dan yang lainnya. Kemudian beliau sudah tua dan rapuh tulangnya. Alasan banyak. Mula-mula Rasulullah sebagai manusia tidak tega membolehkan silakan. Pandol, kamu sholat di rumahmu. Kemudian ketika dia pulang, Rasulullah didatangi malaikat Jibril, tanyakan dia dengar adzan atau tidak. Kalau dengar adzan suruh ke masjid. Oleh Rasulullah dipanggil, hal tasma'un nida, kamu dengar adzan atau tidak? Dia bilang, na'am ya Rasulullah asma. Ya Rasulullah saya dengar adzan. Qala fa'ajib. Kalau kamu dengar adzan harus ke masjid. Udah, kurang apa lagi nih hukumnya? Ini udurnya banyak. Yang mana udur itu di kita tidak ada satu pun tidak ada. Kita tidak buta, tidak perlu dituntun, rumah kita dekat, sak kampung dekat. Tidak ada pohon yang menghalangi kita, tidak ada binatang buas. Kemudian juga tulang kita belum rapuh, kita belum tua renta. Tidak ada alasan. Sholat jamaah di masjid. Dan masjid didirikan ya untuk itu. Biasanya orang beralasan, saya kan keluarga. Saya sholat di rumah sama istri saya. Nah semua orang juga punya istri. Kalau semuanya sholat di rumah dengan istrinya. Masjidnya buat apa? Dijual aja masjidnya. Anda sholat dengan istri boleh. Tapi sholat dulu di masjid. Ke masjid dulu jamaah, setelah sholat jamaah di masjid, pulang ke rumah, sholat jamaah dengan istri. Boleh, tidak apa-apa itu. Sholat dua kali boleh. Yang kedua dianggap sholat nafilah, sholat sunnah. Sebagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau sholat isya menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pulang ke kampungnya jadi imam di kampungnya sholat isya. Boleh, tidak apa-apa. Jadi kita dapat sama-sama dapat fadilah. Kemudian ada beberapa udur yang menyebabkan seseorang dibolehkan meninggalkan sholat jamaah. Apa udurnya? Misalnya sakit ya, yang nggak mungkin dia keluar rumah. Atau mungkin juga udurnya ketiduran. Ketiduran tidak sengaja. Dan itu kadang-kadang. Kalau tiap hari ketiduran, ya berarti sengaja. Apalagi sekarang banyak beker. Apalagi di handphone kita punya backer, kita rata-rata punya handphone kan? Ada backernya, pembangun. Kemudian di antara udur pula. Ketika itu kita lapar dan makanan dihidangkan. Lapar dan makanan dihidangkan. Yang sunnah makan dulu sampai selesai. Baru ke masjid. Kalau terlambat bagaimana? Ya sholat di rumah. Ini memang sunnah. Karena kalau kita dalam keadaan lapar, apalagi makanan sudah dihidangkan, dan kita sholat juga, maka tidak khusyuk sholat kita. Kita membayangkan makanan. Jadi yang sunnah itu malah makan dulu. Makan, tidak keburu-buru, tidak usah. Tidak usah ngejar keburu-buru, tenang. Yang tenang makan, sampai selesai. Setelah makan selesai, ternyata ada es buahnya. Sholat dulu apa minum es buah dulu? Minum dulu es buah, yang tenang. Ini sunnah. Tapi jangan tiap hari. Sekali-kali ini, sekali-kali ya. Kadang sekali-kali seperti itu. Boleh. Terus minum dulu yang tenang. Lo kan terlambat tolak, enggak apa-apa, sunnah itu. Itu sunnah. La salata bihadratit ta'am. Tidak boleh salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Makan dulu. Kemudian juga termasuk yang menyebabkan kita boleh meninggalkan jamaah adalah ketika mau buang air. Buang air besar atau kecil atau angin. Yang mana kalau kita tahan menyebabkan kita tidak khusyuk kalau sholat. Ya, karena kita sudah mau berangkat perut mau jalan. Waduh, ya apa terlambat jamaah? Tidak apa-apa, jalankan dulu sampai selesai. Kalau belum selesai jangan keluar. Jangan dikeluarkan separuh, disimpan separuh. Sholat dulu jamaah. Tidak, selesaikan dulu. Kan terlambat jamaah, tidak apa-apa. Memang yang sunnah itu, selesaikan dulu. Islam itu tidak nyiksa kamu. Gampang Islam itu. Selesaikan. Demikian pula kalau apa namanya menahan angin. rutin terus banyak anginnya. Jangan ditahan, keluar masjid keluarkan wudhu lagi. Terlambat tidak apa-apa. Kecuali kalau bisa ditahan, ringan bisa ditahan dan tidak mengganggu kekhusyuan, tidak apa-apa, ringan sekali. Kemudian ter la salat bi hadratit ta'am wala yudafi'uhul akhbatan. Tidak boleh nahan dua hal tadi itu. Kemudian termasuk udur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat jamaah. Bahkan sunnah sholat di rumah malahan. Ketika hujan. Hujan deras. Yang mana bisa membasahi badan dan membuat becek. Walaupun ada payung. Tidak masalah. Zaman Nabi dulu juga ada payung. Tiap-tiap masa ada payung. Hanya mungkin payungnya beda. Tapi memang sunnah. Ketika hujan itu memang sunnah sholat di rumah. Bahkan muadzinnya itu disuruh nambahi. Sallu fi rihalikum. Sholatlah di tempatmu masing-masing. Itu ada yang mengatakan hayya ala sholat diganti itu. Ada yang mengatakan tetap cuman akhirnya ditambahi sholu fi rihalikum. Sholatlah tetap, sholatlah di rumahmu masing-masing. Jadi hujan malah, malak sunnah. Sunnah sholat di rumah. Hujan yang kira-kira yubillut tiap wa yusabbibul kohal. Yang bisa menyebabkan badan kita baju basah dan becek jalanan walaupun ada payung. Ya itulah beberapa hal yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat jamaah. Atau juga kalau menurut meninggalkan sholat di masjid ya maksudnya. Atau bahkan menurut Syalbani, Syalbani rahimahullah ta'ala, musafir itu tidak wajib ke masjid. Tetap jamaah di tempat mereka bersama-sama dengan sesama musafir. Musafir ya. Misalnya kita musafir ke luar kota, di satu rumah kita nggak wajib ke masjid, tapi tetap sholat jamaah di rumah. Seperti itu. Adapun menurut ulama yang lain, selama kita dengar adzan tetap wajib ke masjid. Wallahu alam, itulah masalah adzan ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi indah sekali. Di sebagian negara, kemarin ada yang cerita ya, al afahmi Hubesh. Dia dari dari Abu Dhabi, Emirat Arab. Di sana itu Masya Allah katanya adanya itu dari satu tempat. Jadi adan yang suaranya dikeluarkan itu adan dari satu masjid yang kemudian di sini apa namanya disebarkan melalui satelit di semua masjid. Jadi semua masjid punya pemancar. Jadi adan dari satu masjid ini direle di semua masjid. Jadi adanya warang semuanya. Masya Allah, kompak sekali. Kompak sekali adan. Adapun tiap-tiap masjid kalau mau sendiri ya adan di dalam. Sehingga tidak ganggu orang. Kalau bisa gini bagus. Daripada adanya saut-sautan ya. Sini belum waktunya sudah adan. Sini waktunya adan. Sini waktunya belum adan. Ini sholat baru adan ini. Iya, soalnya ganggu. Akhirnya kita jawab adzan tuh bingung. Allahu akbar la ilaha illallah. Allahumma rabbana da'wat tama. Baru doa, sini adan. jawab lagi sini. Sini selesai, jawab lagi situ. Akhirnya kalau kita turutin jawab semuanya, kita terlambat tolatnya nanti. Gara-gara banyak yang jawab, adzan tidak kompak. Nah, apalagi yang jadi masalah maghrib ketika orang buka. Buka puasa maghrib itu kan sunnah, di, apa segera masuk waktu segera buka. Biasanya di kita itu muadzinnya buka dulu kan? Muadzinnya buka dulu. Setelah buka muadzinnya baru dia adzan. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam periode Madinah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Ini sebuah kejadian yang luar biasa, al muakhoh persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Ini benar-benar keputusan Rasulullah yang sangat bijaksana dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan di Madinah. Ansor, orang-orang Madinah, para penolong muhajirin kaum pendatang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah dipersaudarakan. Karena kebanyakan orang-orang dari Mekah ini nggak bawa apa-apa, nggak -apa. bawa apa-apa. Bahkan sebagian hanya pakai pakaian yang dipakai seperti suheb, ditinggal semuanya. Datang nggak bawa apa-apa. Maka di sini Rasulullah dengan kebijaksanaannya mempersaudarakan dan mereka benar-benar nurut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan saudaranya Fulan, Fulan saudaranya Fulan, Fulan saudaranya Fulan, saudara semuanya. Nah, orang-orang Ansor kebanyakan orang-orang yang berharta. Kebanyakan mereka punya kebun, kebun kurma dan yang lainnya. Orang-orang Ansor nggak tanggung-tanggung. Begitu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka bagi dua hartanya. Semuanya dibagi dua. Saya punya rumah sekian, yang separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Saya punya kebun sekian, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Bahkan saya punya istri sekian. Silahkan. Misalnya punya istri empat. Yang dua untuk saya, dua untuk kamu. Kamu pilih yang mana. Ya. Masya Allah. Benar-benar mereka itu ikhlas dalam menerapkan al muahoh Persaudaraan. Bahkan mula-mula hukumnya sampai warisan pun. Warisan pun mereka dapat. Saling mewarisi antara saudara ini. Saling mewarisi di antara mereka. Kemudian hukum saling mewarisi dihapus. Tapi persaudaraannya tetap. Bagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 6, "Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin." Jadi keluarga lebih afdal, lebih patut mendapatkan warisan daripada daripada saudara muhajirin atau ansor. Tapi persaudaraan tetap jalan terus. Kemudian sebagian orang-orang orang-orang muhajirin tidak mau terima begitu saja. Kamu saya kasih ini, saya kasih itu, tidak mau terima begitu saja. Sebagian ada yang malah jaga dirinya. Sudah, terima kasih jazakallahu khair. Barakallahu laka fi fi malika wa ahlik. Tunjukkan saya pasar. Saya mau dagang aja. Ini terjadi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Seorang muhajirin yang beliau oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' Sa'ad bin Ar-Rabi' ini termasuk min aktarin nasi amwalan, orang yang kaya. Kemudian berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, Aksim mali niswain Niswain walim ra'atan fandur a'jabahuma ilaik." Fasammiha li utallikha fa qadat iddatuha fatazawwajha Wahai saudara Abdurrahman bin Auf, saya bagi harta saya dua bagian. Separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Masya Allah. Ini kalau orang tidak iman, tidak mungkin. Ini orang kaya ya. Kalau istilah kita, orang kaya berapa hartanya? Anggaplah satu miliar. Saya punya satu miliar. Untuk saya 500 juta. Untuk kamu 500 juta. Berani nggak kita? Biasanya kalau kita sudah kena uang ini paling repot. Paling berat. Kemudian saya punya dua istri. Silahkan kamu lihat mana yang kamu senang. Sebutkan kepada saya. Saya akan ceraikan dia. Kalau habis masa idahnya, kamu nikahi. Karena mereka nurut ya. Nurut. Istrinya pun nurut. Tidak nolak nanti. Loh, ada apa saya dicerai? Nggak kok enak? Tidak mau. Mereka nurut. Apa kata Rasulullah sami'na wa Pokoknya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan banyak nolak. Lu ada apa saya dicerai? Apa sebabnya? Ini itu. Mau, nak enak. Yang itu aja. Jangan saya. Nah, kalau mereka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian setelah itu kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malik tullani ala suq. Wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, semoga Allah memberkatimu pada keluargamu dan hartamu, tunjukkan saya pasar. Mana pasar? Saya mau ke pasar. Saya mau dagang saja. Akhirnya ditunjuki suk, ditunjuki pasar. Ternyata ini masya Allah pandai berdagang, pandai bisnis. Abdurrahman bin Auf dia bisnis akid wasamin. Jadi akid itu susu yang dipekukan dan juga samin. Ternyata mendapat untung yang banyak. Beberapa hari saja sudah kaya. Akhirnya nikah sendiri dengan wanita Ansor. Menikah dengan wanita Ansor. Tanpa memberitahu Rasulullah. Rasulullah waktu itu tahu Abdurrahman bin Auf pakai baju yang bekas minyak-minyak wangi. Yang mana biasanya orang baru nikah pakai baju seperti itu. Rasulullah tanya, wahai Abdurrahman ada apa ini? Kau pakai baju begini? Lalu Abdurrahman bin Auf cerita, ya Rasulullah saya baru nikah ya Rasulullah. Rasulullah bilang, kenapa tidak diberitahu? Aulim walau bisyah. Kalau kamu nikah, kamu adakan walimah. Undang-undang orang-orang. Walaupun dengan seekor kambing. Jadi inilah al-mu'akhah, persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Islam ini agama yang sangat adil. Di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, pejabat, orang rendah, semuanya dalam Islam ini sama. Orang Arab, orang Ajam, selain Arab, semuanya dalam Islam ini sama. Islam ini agama yang adil. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia ini banyak. Diciptakan oleh Allah untuk apa? Di surat Al-Hujurat. Supaya saling kenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku semuanya diciptakan oleh Allah supaya saling mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bahkan Rasulullah di antara doanya apa? Di antara doa Rasulullah isinya Allahumma nas'aluka hubbal masakin. Wahai Allah, jadikanlah hamba ini cinta kepada orang-orang miskin. Jadi bukan malah maunya kumpul orang-orang kaya, semuanya dikumpuli. Kaya miskin kumpul semuanya. Jadi Islam ini agama yang sangat adil. Kemudian di dalam Islam tidak ada istilah pendatang dan bukan pendatang. Penduduk asli dan pendatang tidak ada dalam Islam itu. Dalam Islam pokoknya Islam adalah satu. Tidak ada istilah pendatang. Pribumi, non pribumi. Dalam Islam itu tidak ada. Pokoknya sama-sama Islamnya mereka satu. Yang menyatukan mereka adalah Islam. Al-Ukhwa Al-Islamiyah. Persaudaraan Islam. Jadi nggak ada dalam Islam pribumi maupun non pribumi. Seandainya ada negara menerapkan itu nggak Islami. Misalnya ada negara, ya negara apa saja lah yang menerapkan nggak Islami itu. Dalam Islam itu sama semuanya. Yang penting Islam adalah saudara. Dan ini dibuktikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Maghrib rahimakumullah yang menyebabkan Ansor dan Muhajirin mau dipersaudarakan seperti ini adalah akidah mereka yang mantap. Berarti Rasulullah berhasil menanamkan akidah. Akidah ini penting ya. Yang membuat orang baik itu adalah akidah. Akidah dulu mantap. Orang kalau sudah akidahnya mantap itu dibawa kemana aja nurut. Rasulullah mengatakan al-mu'minu innamal mu'minu kal jamalil anif. Aina mang aina mang qadang kida Orang mukmin itu seperti onta yang penurut, dibawa kemana saja dia nurut. Orang iman yang akidahnya sudah mantap. Kemudian maashurul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah dan kita pun sekarang ini juga dianjurkan niru persaudaraan ini. Walaupun nggak seperti dulu ya, bagi-bagi rumah, mungkin sekarang sudah tidak berlaku itu. Kalau mau ya silahkan. Tapi masih ada saling cinta. Cinta karena Allah. Yang mana cinta karena Allah ini fadilahnya luar biasa. Kita ini butuh mempunyai orang yang kita cintai karena Allah. Harus kita punya itu. Kita cinta kepada seseorang karena Allah. Karena kalau kita salah dalam memilih teman, penyesalannya adalah penyesalan yang panjang. Sampai hari kiamat pun kita bakal menyesal. Di dunia ini kan kita punya banyak teman ya. Teman kita banyak atau tidak di dunia ini? Teman kita di dunia kalau kita hitung banyak ribuan. Tapi teman yang sebenarnya itu sedikit. Teman kita yang sebenarnya adalah teman kita yang berteman dengan kita bukan karena keperluan, bukan karena hajat, bukan karena kepentingan duniawi. Kalau ada kepentingan duniawi dan yang lainnya itu nggak benar. Berarti ada hajatnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma aktaral astiqa ahina a'udduhum walakinnahum bin naibati qalilu alangkah banyaknya teman-teman saya ketika saya hitung kalau dihitung teman itu banyak tapi ketika ada musibah baru kelihatan siapa temannya baru kelihatan siapa temannya ya bahkan baru-baru ini saya juga mendengar Aagim Aagim yang di Bandung ya setelah nikah lagi kan dihujat oleh orang-orang. Banyak menghujat. Beliau mengatakan apa? Sekarang inilah saya baru tahu siapa teman saya yang sebenarnya. Setelah dihujat orang-orang, beliau mengatakan gitu. Sekarang ini saya baru tahu siapa teman saya yang sebenarnya. Yang kemarin muji-muji, menyanjung-nyanjung, semuanya ternyata bohong belaka. Hanya untuk kepentingan mereka masing-masing. Sekarang inilah baru terlihat siapa teman saya yang sebenarnya. Jadi ketika ada musibah itu kelihatan siapa teman kita yang sebenarnya. Karena kalau orang tertawa, seluruh dunia ikut tertawa, temannya banyak. Ketika orang nangis itu loh. Biasanya nangis sendirian. Teman. <clears throat> Allah berfirman tentang orang-orang yang salah milih teman di dalam surat Al-Furqan ayat 27 dan 29. Wa yauma ya'abdu zalimu 'ala yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ya. Jadi nanti hari kiamat orang-orang yang dolim itu gigit jarinya, menyesal, gigit jari. Menyesal karena apa? Mereka menyesal karena salah milih teman. Ya laitani takhattu ma'ar rasul sabila aduhai. Sekiranya aku mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman saya karena dia telah menyesatkan saya. Teman ini ya, teman ini luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai ada pepatah mengatakan as-sahibu sahib, teman itu narik. Siapa teman kita kita ditarik ke sana, lingkungan teman. Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung agama sahabatnya, maka hendaklah kamu lihat siapa sahabatmu. Teman. Berteman karena Allah ini Masya Allah. Rasulullah mengatakan tentang tujuh kelompok yang mereka pasti mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan arsh Allah. Dari kiamat ketika orang ketakutan, matahari di atas kepala, mandi keringat, panas luar biasa. Mereka tetap tenang, tetap damai, tetap sejuk. Siapa mereka itu? Di antara mereka adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Jadi kumpul karena Allah, saling menasehati. Kita punya teman gitu kan enak ya, dinasehati Masya Allah. Kalau sudah ada yang baik, disuruh kita istiqomah. Kalau ada yang buruk, disuruh kita memperbaiki. Pisah pun karena Allah. Pisah, tetap mereka saling mendoakan. Walaupun pisahnya lama, tetap cinta itu ada. Berteman karena Allah, pertemanan kita, saudara karena Allah ya, cinta karena Allah. Itu tidak tambah cintanya dengan pemberian, tidak kurang cintanya dengan tidak adanya pemberian. Tidak tambah cintanya dengan sering pertemuan, tidak kurang cintanya dengan jarangnya pertemuan. Itu cinta karena Allah. Kalau diberi tambah cinta, berarti karena apa? Pemberian. Enggak diberi cintanya kurang, berarti karena pemberian. Sering ketemu tambah cinta, lama enggak ketemu lupa, berarti bukan cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah walaupun ketemu beda negara, pulang ke negaranya masing-masing tetap cinta, cinta karena Allah Subhanahu wa taala saling mendoakan. Bahkan Rasulullah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin saudaranya. Mukmin adalah cermin sesama mukmin. Kalau kita kepingin memahami hadis ini, maka kita harus memahami dulu sifatnya cermin. Sifatnya cermin. Kita dulu kalau baca hadis ini ya, mukmin adalah cermin saudaranya. Saya selesai gitu aja. Pokoknya mukmin adalah cermin saudaranya. Kita baru terbuka memahami hadis ini waktu ketika di Jakarta ada seorang dokter ahli sastra dari Jami'ah Malik Saud Jeddah. Dokter ahli sastra diundang oleh pemerintah Indonesia ketika ada festival Istiqlal. Dia diundang untuk menyampaikan sastra-sastra ya, puisi-puisi. Kemudian juga diundang ke Libya, Ma'had di Libya untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan kapasitasnya dia sebagai ahli sastra. Ternyata Masya Allah, Pak Dokter ini menyampaikan hadis itu. Al-mu'minu mir'atu akhi Atau al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin adalah cermin saudaranya. Orang mukmin adalah cermin sesama mukmin. Dikaji hadis ini ternyata luar biasa. Kalau mau dijadikan kitab, jadi kitab itu. Kata beliau kalau ingin kita ingin tahu maknanya hadis ini, Berarti kita harus tahu dulu sifatnya cermin itu apa. Ketika kita bercermin, itu fungsinya apa cermin itu? Cermin itu menasehati kita dengan ikhlas. Kalau misalnya rambut kita belum rapi, cermin itu bilang rambutmu belum rapi-rapikan. Itu kancing bajumu buka, tutup aja. Iya, tuh lerekanmu masih buka, kamu tutup. Nasehati kita dengan ikhlas cermin itu. Kemudian kalau di tubuh kita ada yang sudah bagus, cermin bilang itu sudah bagus, jangan diroba. Kamu istiqomah. Ya, cermin. Kemudian kalau kita sudah selesai bercermin, kita pergi. Cermin tahu enggak aib kita? Cermin tahu aib kita. Tapi cermin tidak bongkar kepada teman-temannya. enggak cerita kepada cerminnya. Tadi itu rambutnya jelek ya. Tadi wajahnya tadi ada kotorannya ya. Enggak. Disembunyikan aibnya. Jadi orang mukmin saling menasehati, Kemudian menyembunyikan aib saudaranya. Ada aibnya orang ditutupi rapat-rapat. Apalagi orang-orang yang terhormat. Masya Allah. Bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti orang-orang bersaudara karena Allah dipanggil langsung oleh Allah. Allah memanggil mereka. Aynal mutahabbuna fi jalali. Al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Mana orang-orang yang saling cinta karena aku, karena keagunganku. Hari ini aku berikan kepada mereka naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan arsku. Masya Allah. Saling cinta karena Allah. Bahkan dulu pada zaman Nabi, Nabi pernah cerita ya. Cerita tentang seseorang seseorang ini ingin menziarahi saudaranya yang ada di desa lain. Dia berangkat perjalanan ke sana. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk menyertai orang ini. Menyertai orang ini terus ngirim malaikat. Sesampai orang itu di desa tempat temannya, malaikat tanya, "Mau kemana?" "Aina turid?" Kemudian orang itu bilang, "Uridu akhon li fi hadil qaryah." Saya kepingin ke rumahnya saudaraku di desa ini. Malaikat tanya, "Halaka min nikmatin tarubbuha alaih?" Apakah karena kamu ada hajat kepada dia yang hendak kamu dapatkan? Dia bilang, "La ghaira anni ahbabtuhu fillah." Tidak ada hajat apa-apa. Benar-benar saya cinta karena Allah, murni karena Allah. Kemudian malaikat bilang, "Fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya adalah utusan Allah kepadamu, saya malaikat. Allah menyampaikan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Dikirim malaikat. Kemudian juga Rasulullah menganjurkan kalau kita cinta kepada orang suruh memberitahu. Waktu itu sahabat bilang ya Rasulullah ana uhibbu fulan. Rasulullah tanya, "Hal akhbar akhbar tahu? Kamu beritahu enggak dia?" "Hal a'lam tahu?" "La ya Rasulullah, wala fa'alimhu." Beritahu dia kalau kamu cinta. Lalu dikejar, uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Kemudian kalau ada orang berkata begitu kepada kita, kita disuruh jawab, ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Allah juga mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lainnya disebutkan al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirum min nur yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling cinta karena Allah nanti hari kiamat mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar dari cahaya. Yang dimaksud mimbar itu tempat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat terhormat. Mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Yang mana para nabi dan syuhada kepingin dapat seperti itu. Berarti hebat sekali ya. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Murni. Benar-benar karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Ikhlas. Cintanya. Yang mana zaman sahabat aja. Zaman sahabat aja. Kata sahabat Abdullah bin Abbas. Waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunia. Wadhalika la yusri ala ahli sya'ia. Dan persaudaraan di antara manusia terjadi karena urusan dunia dan itu enggak ada faedahnya bagi mereka sama sekali. Karena masalah dunia. Kebanyakan kita akan seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara faedahnya teman yang baik. Kita cari teman yang baik ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik ini kita melihat saja ingat kebaikan. Betul atau tidak? Kita melihat orang baik, kita ingat kebaikan. Sebagaimana kita melihat orang jahat, ingat apa? Ingat kejahatan. Kita lihat orang jahat yang terpikir maksiat toh. Lihat wajahnya, lihat ingat maksiat. <laughs> Iya. Tapi ada orang kita lihat aja kita ingat, ingat Allah. Masya Allah. <clears throat> Kemudian di antara faedahnya teman yang baik. Teman kita yang baik itu akan mengenalkan kita kepada temannya dia yang baik. Sehingga, sehingga teman kita yang baik tambah banyak. Kalau kita punya teman di Malang yang baik, kalau misalnya kita mau ke Surabaya, dia bilang, "Oh, di Surabaya ada si fulan, kamu datangnya aja si fulan." Jadi teman kita yang baik tambah banyak. Kita mau ke tempat lain, kita diberitahu, "Oh, di sana ada si fulan, kamu datangnya aja si fulan." Teman kita yang baik tambah banyak. Terus. Apalagi nanti juga diharapkan teman yang baik itu oleh Allah mungkin diberi izin memberikan syafaat. Maka dia ingat kita dan kita dimasukkan ke dalam syafaatnya. Yang mana pertemanan yang bukan karena Allah nanti hari kiamat jadi musuh. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 6768, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din atuwun illa al-muttaqin." Al-akhilla. Akhilla itu sahabat yang paling akrab. Nanti di akhirat sebagian mereka menjadi musuh kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman di dunia yang sangat akrab kalau bukan karena takwa temannya, di akhirat nanti mereka menyesal. Kumpul tidak ada dikir sama sekali. Yang mana kita kumpul tanpa dikir, kumpulan kita adalah kumpulan yang menjadi penyesalan. Kumpul tidak ada dikirnya. Tapi kalau kumpul dengan temannya selalu ada dikirnya. Kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara tentang persaudaraan karena Allah ini pula kita jangan jangan kita pelit-pelit untuk mendoakan saudara kita karena Allah. Mendoakan orang karena Allah. Karena ketika kita mendoakan orang karena Allah, hakikatnya doa itu kena kita sendiri. Jadi kita jangan pelit-pelit mendoakan orang. Doakan fulan, doakan fulan, doakan kebaikan. Karena kalau kita mendoakan orang yang kena siapa? Kena kita sendiri. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwatul muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakan malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala malak amin walaka mithla dalik. Doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan saudara yang nggak tahu kalau didoakan, ini doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat. Yang mana malaikat itu mengatakan amin. Semoga kamu mendapatkan seperti itu. Jadi kita jangan pelit-pelit mendoakan orang. Mendoakan orang yang faedah kita. Misalnya kita mendoakan orang wahai Allah, ampunilah dia. Kata malaikat amin, semoga kamu juga diampuni. Wahai Allah sembuhkan dia, Malaikat bilang amin, semoga kamu juga disembuhkan. Wahai Allah berilah dia rezeki. Amin, semoga kamu juga dapat rezeki. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang, semakin banyak kita didoakan malaikat mendoakan orang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung lagi tentang sirohnya. Siroh sekarang sudah periode Madinah. Berarti kita banyak membahas tentang peperangan-peperangan. Karena periode Madinah ini periode Ghazawat. Kalau periode Mekah periode sabar, dia apa-apakan sabar. Kalau Madinah ini banyak perangnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberi minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu lebih manis dari madu lebih wangi dari misik yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi siddiqin syuhada dan salihin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على